Dan ini insyaallah adalah pertemuan yang keempat yaitu terkait tentang introspeksi dirimu di tengah wabah corona. Introspeksi dirimu di tengah wabah corona. Namun sebelum kita masuk menjelaskan perkara ini barakallahu fikum Di sini kami akan sebutkan sedikit terkait tentang musibah yang telah menimpa kaum muslimin secara umum. Dan ahlu sunnah wal jamaah salafiyun secara khusus yaitu dengan meninggalnya salah seorang ulama min ulama ahlu sunnah pada beberapa hari yang lalu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 3 Muharram 1442 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 2020, kita dikagetkan dengan meninggalnya salah seorang ulama di negeri Mesir. Beliau adalah Syekh Al-Allamah Hasan bin Abdul Wahab bin Mazruk Al-Banna hafizahullahu atau rahimahullah taala. Ya. Subhanallah di pagi hari sempat diumumkan beliau akan melanjutkan pelajaran Qaulul Mufid yaitu syarah kitab Tauhid di pagi hari Ternyata setelah salat duhur diumumkan kembali bahwa beliau telah meninggal dunia rahimahullah taala. Naam. Di usia yang cukup tua beliau. Sehingga beliau termasuk dari min ulama kibar dari sisi umur dan ilmu beliau. Ya. Yeah rahimahullahu taala. Beliau Syekh Hasan bin Abdul Wahab Mazruk Al-Banna rahimahullah beliau dilahirkan pada tahun 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 1923 Masehi. Kalau kita hitung sampai 2020 beliau kurang lebih berumur 97 tahun. Iya. 97 tahun. Nah. Kurang lebih selisih 4 tahun dengan Syekh Robi. Selisih. Iya. Kalau Syekh Robi 1929 Masehi lahir beliau. Iya. Nah, ikhwan fillah, azzakumullah, barakallahu fikum. Meninggalnya seorang ulama min ahli sunnah itu adalah merupakan kesedihan yang mendalam. Oleh karena itu disebutkan beberapa ucapan dari ulama salaf dahulu ketika dikabarkan kepada mereka meninggalnya seorang alim. Di antaranya apa yang dikatakan oleh Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah di dalam Hilyah al-awliya Beliau mengatakan inni ukhbirtu bi mautir rajul min ahli sunnah wa ka'anni afqadu ba'di a'dha'i Sesungguhnya aku diberitakan mengenai wafatnya seorang ahli sunnah seakan-akan aku kehilangan sebagian anggota tubuhku. Subhanallah ya karena barakallahu fikum dengan wafatnya seorang alim berarti Allah Subhanahu wa taala telah mulai mengangkat ilmu telah mulai mengangkat ilmu dari manusia oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an. Yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Hatta idzan labiqi 'alimun, hatta idzan yabqi 'alimun ittakhadha an-nasa ru'usan juhala fasu'ilu fa aftau bi ilm fadhallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidaklah mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari para hambanya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Dengan mewafatkan para ulama. Ya. Sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim di muka bumi ini, apa yang terjadi? manusia akan merujuk kepada orang-orang yang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka orang-orang yang bodoh itu memberikan fatwa tanpa ilmu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Dan ini yang terjadi. Ya. Bukan hak dia untuk memberikan fatwa. Tidak ada kapasitas dia untuk memberikan fatwa kepada kaum muslimin. Ya. Maka mereka pun menyesatkan manusia. Nah, mereka sesat dan menyesatkan manusia. Fadallu wa adallu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan uh, hadis ini di dalam syarah Sahih Muslim ya, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim Nah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, "Hadzal haditsu yubayyinu anna al-murada al ilm fi al-ahadits as-sabiqah al-mutlaqah laysa huwa mahu min suduri Walakin huffadhihi." ولكن معناه أنه يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم bijahalatihim wa yudillu wa yudillun wa yudilluna wa yudilluna hadith ini kata beliau menjelaskan bahwa maksud diangkatnya ilmu yaitu sebagaimana pada hadith-hadith sebelumnya secara mutlak bukanlah menghapuskannya dari dada para penghafalnya ya akan tetapi maknanya adalah wafatnya para pemilik ilmu. Apalagi mereka adalah seorang alim. Ya. Yang dikenal dengan keilmuan mereka. Dengan wafatnya mereka itulah dicabutnya il ilmu. Bukan dengan dihilangkan dari hafalan manusia secara umum. Akan tetapi dengan diwafatkan para ulama, para pembawa ilmu, maka manusia kemudian menjadikan orang-orang yang bodoh untuk memutuskan hukum Sesuai dengan kebodohan mereka. Sesuai dengan kebodohan mereka. Akhirnya mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Iya. Oleh karena itu ikhwan bin azakumullah ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu juga akan diwafatkan oleh Allah sebagaimana manusia yang lain. Karena tidak ada yang kekal di dunia ini barakallahu fikum. Tidaklah dengan keutamaan mereka, dengan kemudahan mereka, dengan ilmu mereka menjadikan mereka kekal, tidak. Ya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang Nabi dan Rasul yang paling mulia, yang mempunyai berbagai macam keutamaan. Nah, mereka beliau meninggal dunia. Para sahabat yang menemani beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Para ulama yang lain Ya. Sehingga barakallahu fikum sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dan ini salah satu wasiat beliau untuk senantiasa semangat di dalam mempelajari ilmu asy-syar'i dan mengamalkannya sebelum itu dicabut. Sebelum ilmu itu dicabut dari para pembawanya. Kata beliau, "Alaikum bil ilm qabla an yarfa'a wa rafa'a." Wa rafa'ahu maut ruwatuhu. Wajib atas kalian untuk menuntut ilmu sebelum ilmu tersebut diangkat atau dihilangkan. Karena hilangnya ilmu adalah dengan wafatnya para periwayatnya. Siapa yang dimaksud periwayatnya? yang membawakan ilmu. Mereka adalah para para ulama. Ilmu as-sahih. Naam. Ilmu as-sahih yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Sehingga kata beliau demi yang jiwa, jiwaku berada di tangannya. Sungguh orang-orang yang terbunuh di jalan Allah sebagai syuhada mereka sangat menginginkan agar Allah membangkitkan mereka dengan kedudukan seperti kedudukannya para ulama. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala itu telah dijamin surga. Iya. Jaminannya surga, barakallahu fikum. Namun mereka ini mencita-citakan seandainya mereka ini meninggal sebagai seorang alim menunjukkan keutamaan yang besar yang dimiliki oleh para ulama dengan ilmu yang mereka bawa ya inilah yang mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala nah oleh karena itu ikhwan bin ini menjadi nasihat dan wasiat dari diri saya dan kepada ikhwanana al-ikhwan wal akhwat na'am kepada para santri sekalian barakallahu fikum untuk senantiasa semangat menuntut ilmu ya semangat menuntut ilmu menyebarkan dan mengamalkannya karena hilangnya ilmu diangkatnya ilmu itu merupakan tanda tanda di akhir zaman semakin dekatnya hari kiamat. Nah, tanda akhir zaman dan dekatnya zaman-zaman fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yataqarabu zaman wa yuqbadu al-ilmu wa tadhharu al-fitanu wa yulqa as-suhha wa yalqa syuhu wa al-harj. Zaman saling berdekatan, ilmu dihilangkan, berbagai fitnah dimunculkan, kebakhilan dilemparkan ke dalam hati dan pembunuhan semakin banyak. Ini akhir zaman. Selesai satu fitnah muncul fitnah yang baru, terus. Dan ini akan terjadi sampai datangnya hari kiamat barakallahu fikum. Fitnah. hanya pelakunya yang berganti. Ya. Para pelaku fitnah ini yang berganti. Terus fitnah berjalan, berganti. Setelah selesai satu datang, terus. Itu qarabuz zaman. Bahkan termasuk dari tanda kiamat yang sudah cukup dekat adalah diangkatnya ilmu dan kebodohan itu merajalela. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilm wa yathbutal jahl. Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tetapnya kebodohan. Nah. Oleh karena itu, ikhwan bin azzakumullah barakallahu fikum. Ya. Kita hanya bisa mendoakan para ulama kita dan secara khusus beliau yang baru-baru saja meninggalkan kita Syekh Al-Allamah Hasan bin Abdul Wahab Mazruq Al-Banna rahimahullah Naam Allahumma ghafir lahu warhamhu Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan memberikan rahmat kepadanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga innahu waliyudzalika wal qadiru alaih baik Baik, ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan bahasan kita dari pembahasan <clears throat> introspeksi dirimu di tengah wabah corona. Baik. Dengan tersebarnya virus corona ini barakallahu fikum juga mengingatkan kepada kita akan arti pentingnya sabar dan kesyukuran. Jadi pentingnya untuk bersabar dan bersyukur. Bersyukur apabila kita dihindarkan dari segala macam musibah. Termasuk kita bersyukur dengan dihindarnya kita dari wabah virus yang berbahaya ini. Demikian pula bersabar pada saat kita ditimpa musibah, musibah apapun. Sehingga ikhwan fillah azakumullah syukur dan sabar ini adalah merupakan senjata, senjata bagi seorang mukmin adalah senjata bagi seorang mukmin di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Karena yang namanya musibah itu akan terus-menerus ada. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'ala dhahril ardi laisa 'alaihi khati'atun." Bala musibah ini akan terus menimpa seorang hamba sehingga ia akan berjalan di atas bumi dalam keadaan tidak mempunyai dosa sama sekali. Ya. Bagi seorang muslim, seorang mukmin adanya musibah itu adalah nikmat. Yang dengan sebab itu akan berguguran dosa-dosa mereka. Dihapuskan dosa-dosa mereka. Sampai kapan? Sampai kata Nabi, sampai dia berjalan di atas permukaan bumi, tidak mempunyai dosa sama sekali. Dengan adanya musibah. Nah, maka bala dan musibah termasuk terpaparnya virus corona dari sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin ya tentunya ketika menimpa seorang mukmin jika dihadapi dengan penuh kesabaran akan menghapuskan dosa-dosa iya. oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua sifat yang menakjubkan bagi diri seorang muslim ada dua sifat Yang menakjubkan bagi seorang muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ajaban li amril mu'min Inna amrahu kullahu khairun walaysa dhalika li ahadin illa li mu'min In asabatu sarra syakar fakana khairan Wa in asabatu dharra sabar fakana khairan Sesungguhnya menajubkan urusan seorang mukmin. Sungguh semua urusannya adalah baik. Ini lihat. menajubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik. Dan yang demikian itu tidaklah dimiliki siapapun kecuali seorang mukmin. Apa yang menakjubkan bagi seorang mukmin itu? In asabatu sarra syakar fakana khairallah. Yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan, dia mendapatkan nikmat, dia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur. Dan itu satu kebaikan baginya. Wa in asabatu dharra sabar fakana khairallah. Dan jika ia mendapatkan kesusahan, dia mendapatkan musibah. Maka ia pun bersabar dan itu pun suatu kebaikan kebaikan baginya. Itu adalah kebaikan kebaikan baginya. Nah, Ini dua sifat yang dimiliki oleh seorang mukmin. bersyukur ketika diberikan nikmat, bersabar ketika diuji. Iya. Bersyukur ketika diberikan nikmat, termasuk ketika dihindarkan dari mara bahaya, dihindarkan dari penyakit, ya, yang mematikan, kemudian bersabar ketika dia ditimpa musibah, musibah apapun. Iya. Coba kita perhatikan barakallahu fikum. Sifat yang pertama yang menakjubkan bagi seorang mukmin in asabatu syarra syakar fakana khairallah. Kalau diujikan kepada mereka sebuah kebaikan, diberikan kepada mereka sebuah nikmat, maka dia pun bersyukur. Dan itu kebaikan baginya. Apa makna dari syukur itu? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya syukur secara bahasa adalah ats-tsana'u 'alal muhsin bima aulakahu minal ma'ruf. Syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Ya. Yeah. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan dengan berterima kasih. Namun itu makna yang ya, terbatas. Kalau bersyukur itu maknanya lebih dalam. Lebih meluas. Ini salah satu keutamaan lughatul Arabiyah. Yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Nah. Jadi syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Adapun syukur secara istilah agama sebagaimana yang dijabarkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam Madarijus Salikin Beliau mengatakan asyukru zuhuru atharun ni'matullah ala lisani 'abdi thana'an wa 'tirafan wa 'ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa 'ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Catat baik ini definisi syukur. Ya. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Menunjukkan adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Dengan melalui lisan yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri. Ya, jadi dengan melulisan yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberikan nikmat. Bahwa ia telah diberi nikmat. dengan melalui hati. Tadi lisan ya. Jadi lisan apa dengan lisan itu? Berupa pujian, mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberikan nikmat. Kemudian dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, jadi bersyukur dengan hati apa maksudnya? Berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir melalui anggota badan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'ah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari definisi ini menunjukkan bahwa syukur itu ada di tiga rukun. Syukur. Inilah yang biasa disebut al-kanus syukur. Arkanus syukur. Ya. Dia ucapkan dengan lisan. Dia ucapkan di lisannya bahawa ini adalah nikmat Allah dengan ucapan-ucapan pujian kepada Allah. Menyebut-nyebut nikmat tersebut. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Mengucapkan nikmat tersebut, memuji Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat. Nah, Kemudian diyakini dalam hati dengan persaksian dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Yang ketiga dan ini adalah puncak dari kesyukuran yaitu dengan anggota badan. Iya. Manfaatkan nikmat tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawan dari syukur ini adalah kufur nikmat. Lawannya Kalau bersyukur adalah mensyukuri nikmat dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota badannya, maka orang yang kufur nikmat adalah yang tidak mensyukuri nikmat dengan hatinya, lisannya dan anggota anggota badannya. Tidak memanfaatkan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal apa yang dilakukan oleh Qarun. Yang disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 78. Innama utituhu ala ilmin indi. Ketika dikatakan bahwa nikmat ini datang dari Allah. Apa yang dikatakan oleh Korun? Sungguh harta dan kenikmatan yang aku miliki, aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki. Jadi dia sandarkan kepada dirinya. Ini karena ilmu saya. Hati-hati. Nah, Ikhwan fi din azakumullah, syukur ini adalah salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang husna. Yaitu Allah Azza wa Jal pasti akan membalas setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Pasti akan dibalas. Tanpa luput satu orang pun dan tanpa terlewat satu amalan pun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ghafurun syakur." Dalam surah Asy-Syura ayat 23. "Innallaha ghafurun syakurun." Sesungguhnya Allah itu ghafur dan syakur. Apa makna ghafur dan syakur dalam ayat ini? Ditafsirkan oleh Imam Abu Jarir Ibn Jarir At-Tabari Dengan riwayat dari Imam Qatadah rahimahullah, beliau mengatakan Ghafur artinya adalah Allah Maha Pengampun terhadap dosa. Allah Maha Pengampun terhadap dosa. Dan Syakur artinya adalah Maha Pembalas kebaikan sehingga Allah lipat gandakan ganjarannya. Jadi Syakur itu Maha Pembalas kebaikan. Maka Allah itu adalah Syakur. Allah itu adalah Maha Pembalas segala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan berlipat ganda. Nah. Juga dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-17 juga disebutkan wallahu syakurun halim. Allah itu syakur lagi halim. Allah itu syakur lagi halim. Ibnu Kathir rahimahullah di dalam tafsir Al-Quranul Azim menyebutkan makna syakur di dalam ayat ini Allah itu syakur, apa maksudnya? Maksudnya adalah memberi membalas kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Memberi, membalas kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Kita hanya melakukan amalan yang kecil, amalan yang sedikit, dibalas dengan apa? Dengan berlipat ganda. Allah membalasnya. Dengan ganjaran yang banyak. Sehingga barakallahu fikum. Ketika seorang muslim merenungi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha membalas kebaikan. Dari Rabb kepada para hambanya. Maka ia akan menyadari bahwa tentu lebih layak lagi seorang hamba itu bersyukur kepada Rabbnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha syakur, maha membalas segala kebaikan dengan berlipat ganda, maka sangat pantas dan wajib bahkan seorang muslim, seorang hamba itu untuk bersyukur kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas begitu banyaknya ni'mat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kepada hambanya. Iya. Nah, nah nikmat itu sangat banyak barakallahu fikum. Kalau kita ingin menghitung itu nikmat tidak akan mampu kita. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk membilangnya. Ya. Nikmat yang ada pada diri kita saja, kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa menghitung. Nah, tidak usah yang di luar, ini yang di dalam saja. Ya. Nikmat pernapasan, menghirup udara segar. Tidak usah bayar. Gratis luar Kalau orang masuk rumah sakit sesak napas, dikasih oksigen. Ya. Diceritakan oleh sebagian orang yang terinfeksi virus corona, mereka sulit untuk bernafas. Masuk di rumah sakit, dikasih nafas buatan. Dikasih oksigen, baru bisa bernafas. Sulit untuk bernafas. Ini sudah dicabut sebagai nikmat. Ya. Darah yang mengalir, adanya jantung untuk memompa darah, ini jantung kalau tersumbat, darah tidak bisa terpompa. Ya. Penyakit jantung itu salah satu penyakit yang kronis. Maka kita bersyukur barakallahu fikum. Nikmat panca indera. Kita bisa merasakan manisnya makanan. Ini lidah. Nikmat perasa. Kita bisa merasakan manis, asam, asin, pahit, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan semuanya. Ya. Nah, ini baru nikmat yang sifatnya umum. Nikmat dalam perkara dunia, makanan, minuman dan yang lainnya. Belum lagi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang khusus. Ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul ilm. Nikmat majelis ilmu. Nikmat belajar agama. Belajar Quran, belajar sunnah. Nikmat menghafal Quran, menghafal sunnah. Ini nikmat. Barakallahu fikum. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi orang yang belajar Al-Qur'an, orang yang mengajarkan Quran, mereka adalah orang yang terbaik di atas permukaan bumi. maka alangkah besarnya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita dijadikan sebagai ahlul Quran. Seorang alimul Quran, alimus sunnah. Barakallahu fikum. Yang tidak akan mungkin kita menjual nikmat tersebut dengan apa yang kita dapatkan dari perkara dunia yang sifatnya sementara. Oleh karena itu dalam perkara dunia, mungkin kita adalah orang yang miskin, orang yang kesusahan. Dalam keadaan hidup yang sulit. Namun itu hanyalah perkara dunia. Adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan agamanya yang mulia ini. Karena pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu melebihi dari orang-orang yang memiliki dunia. Naam, sehingga tidak bisa dibandingkan. Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun? Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka tentu jawabannya tidak akan sama. Nah, tidak akan sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Ya. Sifat syukur ini barakallahu fikum merupakan sifatnya para nabi dan rasul. senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat. Walaupun cobaan datang dan rintangan menghadang, ini adalah sifat para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya. Disebutkan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam surah Al-Isra ayat yang ketiga. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh yaitu Nabi Nuh AS sesungguhnya Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur ya. Allah Azza wa Jal menceritakan sifat Nabi Ibrahim AS إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا شاكرا أنعمه اجتباه وهداه إلى إلى صراط مستقيم Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hadis dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Dan ia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jal berikan kepadanya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Ya. Dan inilah dia Sayyidul Anbiya. Pemimpin para nabi dan rasul. Nabi di akhir zaman penutup kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak luput dari syukur walaupun telah dijamin surga. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh salah seorang istri beliau Aisyah radhiyallahu anha Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijalahu. Qalat Aisyah, "Ya Rasulullah, atasna'u hadha?" Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya jika beliau salat, beliau berdiri sangat lama. Beliau berdiri sangat lama hingga kakinya mengeras kulitnya, bengkak-bengkak ya pecah-pecah. Maka Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian?" Bukankah dosa-dosamu telah diampuni baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Eh. Nah, dari sini menunjukkan barakallahu fikum bahwa syukur itu adalah apa? bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar keyakinan, namun harus ada pengamalan. Inilah masuk dalam tiga rukun rukun syukur. Eh, harus terpenuhi ketiga-tiganya. Diyakini dalam hati, diucapkan di lisan, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, kemudian mengamalkan dengan anggota badannya. Menganfaatkan nikmat tersebut, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat rezeki, semuanya dia manfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam keutamaan dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya maka beliau justru semakin menambah ibadahnya dan ini adalah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ikhwani fil azzakumullah Allah syukur itu adalah ibadah. Bersyukur terhadap nikmat itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Sehingga dari sini menunjukkan bahawa bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Surah Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Nah, sehingga syukur ini adalah merupakan nikmat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat eh, kita sebutkan pada malam hari ini insyaallah terkait tentang pembahasan syukur dan sabar masih ada kelanjutan pada pembahasan berikutnya. Wallahu taala lebih Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.